Demikian Allah menyatakan inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Penting kita mengenal agama kita ini sebagai agama yang telah Allah katakan dalam ayatnya al yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian Islam sempurna dengan sempurnanya Al-Quran diturunkan Islam sempurna dengan dituntaskannya oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penyampaian syariat Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskannya, menjabarkannya, dan mempraktekannya di hadapan para sahabatnya. Tidaklah Rasulullah wafat tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia kecuali telah sempurna dan tuntas Islam ini. Karenanya, salah satu imam dari imam-imam umat Islam yaitu Al-Imam Malik beliau adalah guru besar Al-Imam Syafi'i yang sejak mudanya Sejak muda belia Imam Syafi'i terdidik dan terbina oleh Imam besar Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan tentang ayat atau bagian dari ayat ketiga surat Al-Maidah ini mengatakan ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawmu dinan segala sesuatu keyakinan, amalia, ibadah yang bukan bagian daripada Islam saat turunnya ayat al yawma akmaltu lakum dinakum hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian maka pada hari ini pula kata al-imam Malik bukan bagian daripada Islam pada hari ini pada saat beliau masih hidup. Beliau hidup sebelum masa Imam Syafi'i, sebelum masa Imam Ahmad, sebelum masa Imam Al-Bukhari rahimahumullah di negeri Madinah. Dengan tegas beliau menyatakan segala amalan, keyakinan, ibadah yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu maka dia bukan bagian daripada Islam pada hari ini. 1200 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama wahyu, segala aturannya, syariatnya, ibadah-ibadah yang diperintahkan semuanya berdasarkan wahyu. Al-Quran atau juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam setiap amalannya selalu berdasarkan kepada dalil Al-Quran atau dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepantasnya bagi seorang Muslim yang dia mengaku dirinya sebagai Muslim, sebagai mukmin, untuk tidak merujuk dan kembali nah. kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atau apalagi mengedepankan sesuatu aturan selain daripada aturan Allah dan Rasulnya. Demikian Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amnihim wa man ya'asillaha wa rasulah faqad dalla mubina tidak sepantasnya kata Allah bagi seorang mukmin pria atau mukminah Ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah aturan, sebuah syariat, masih saja dia mencari aturan-aturan alternatif selain daripada aturan Allah dan Rasulnya. Barang siapa, kata Allah, yang melanggar Allah dan melanggar Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian dalam ayat ke-36 surat Al-Ahzab. Kaum muslimin yang saya muliakan, satu hal yang ingin saya titik tekankan pada malam hari ini yaitu bahwa Islam adalah agama wahyu dan bukan agama budaya. Islam bukan agama kultur. Demikian Islam yang Allah turunkan. Oleh karena itu, kita ingin mengkaji dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam beberapa sunnah Nabi, yang menunjukkan bahwa Islam murni sebagai agama wahyu, bukan sebagai agama budaya. Antara lain adalah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Ayat ini Allah sedang membantah klaim orang-orang musyrikin jahiliyah Quraisy. Kalau kita mengenal atau mendengar nama kaum jahiliyah Quraisy, maksudnya adalah kaum jahiliyah yang ada di Mekkah, di kota Mekkah dan sekitarnya. Mereka kaum Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim menurunkan Bani Israel. Sementara Ismail menurunkan antara lain adalah Quraisy yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari bangsa Quraisy. Ini penting untuk saya sebutkan agar tidak ada di benak kita ketika mendengar nama Quraisy mereka itu sama dengan Hindu, Buddha, Konghucu, tidak. Mereka adalah suatu kaum yang dilahirkan di Mekah, hidup tidak jauh dari Ka'bah, hidup tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak dekat dengan maaf saja vihara atau kuil atau pura atau gereja atau sinagog tapi dekat dengan Ka'bah sejak kecil mereka dilahirkan mereka mengagungkan Ka'bah mereka mengagungkan Masjidil Haram ini sekelumit tentang siapa itu bangsa Quraisy secara nasab mereka keturunan dua nabi mulia Ismail bin Ibrahim dan di tengah mereka lahir manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraisy dalam minta maaf tidak mengambil gambar kepada Bapak <laughs> terima kasih Kebetulan pematerinya kurang suka diambil gambarnya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Pada ayat ke-103 ini Allah mengabarkan kepada kita sebuah budaya dan ritual kultur bangsa Quraisy. Salah satunya disebutkan dalam ayat ini. Empat jenis budaya dalam ayat ini disebutkan. Allah mengatakan, "Ma ja'alallah min bahiratin." Allah tidak pernah mensyariatkan ritual bahirah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala saibah. Namanya yang kedua, ritual as-saibah. Wala wasilah dan tidak pula Allah mensyariatkan ritual wasilah. Dan yang keempat, wala hamin. Tidak pula Allah mensyariatkan ritual washamin. Eh, Apa itu? Dijelaskan oleh para mufassirin dengan beberapa penjelasan tentang budaya Quraisy terkait empat permasalahan ini. Yang pertama, al-bahirah apa itu Bahira? Bahira adalah seekor onta yang telah melahirkan banyak anak maka dipersembahkan oleh mereka untuk orang-orang soleh yang telah wafat yang monumennya diabadikan di sekitar Ka'bah Quraisy dahulu kalau ada orang soleh ahli ibadah orang yang dermawan, seorang pahlawan itu dikenang dan dilestarikan dalam bentuk sebuah patung yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Begitu turun-temurun dari abad ke abad, masing-masing kabilah punya orang soleh yang diabadikan dalam bentuk monumen patung diletakkan di sekitar Ka'bah. Orang-orang Quraisy salah satu kulturnya adalah kegiatan bahirah, yaitu onta yang telah melahirkan banyak anak, kemudian diserahkan untuk orang-orang soleh yang mereka yakini barokahnya. Kemudian diberi tanda, tanda telinga, onta tersebut dipotong, dibelah, sehingga masyarakat tahu ini adalah onta bahira sehingga tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperas air susunya. Dia dibiarkan berjalan di kampung. Tidak ada yang berani mengganggu. Karena ini adalah onta yang dipersembahkan. Begitu juga Saibah. Saibah adalah jenis onta pula yang dipersembahkan oleh mereka ketika salah seorang dari mereka hendak melakukan perjalanan jauh atau melakukan perdagangan. Mereka bernazar, kalau perdagangan kami berhasil, kami akan mempersembahkan seekor onta yang kemudian diberi nama as-saibah. Begitu juga onta jenis kedua ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk manfaat apapun. Dia berjalan di kampung. Orang tahu ini bahira karena ada tanda di telinganya. Ini saibah. Kemudian yang ketiga dinamakan wasilah. Salah satu penjelasannya adalah seekor uh, onta betina yang melahirkan anak betina kemudian anak betina secara berurutan. Kemudian yang keempat namanya hamim, yaitu seekor onta pejantan yang telah melaluinya lahir melalui onta-onta betina keturunan-keturunan yang banyak. Onta ini sebagai pejantan yang telah menggauli atau memberi benih kepada banyak onta betina. Ini diberi nama Hamin. Juga dilepas begitu saja. Tidak boleh diganggu. Ya. Tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Orang-orang Quraisy menyatakan ini adalah bagian daripada upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Yakni maksud mereka bagian daripada agama. Ketika Rasulullah diutus, Allah turunkan salah satu ayat dalam Al-Quran, ayat ke-103 ini, dari surat Al-Ma'idah. Allah tepis dan Allah bantah. Ma ja'alallah min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin Allah tidak pernah mensyariatkan ritual yang disebutkan empat ini tadi tetapi kata Allah walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala al kadhiba tetapi orang-orang yang kafir dari musyrikin salah satu di antara mereka paman Nabi Abu Jahal Abu Lahab tetapi lah yang mengada-ngada atas nama agama Allah. Kaum sunin yang saya muliakan. Apakah kemudian Islam mentolerir sebuah budaya untuk kemudian diasimilasi dan digabungkan dengan beberapa aturan agama untuk menjadi sebuah produk amalan baru? Jawabannya tidak demikian. Islam kaum Quraisy keberatan berat menerima syariat ini makanya mereka menolak ajakan la ilaha illallah ajakan untuk berikrar dengan kalimat tauhid karena mereka faham berarti semua ritual ini harus ditinggalkan kita ambil contoh lainnya <clears throat> diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau menceritakan kunna kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa kunna hudaka'u ahdin bi kufrin. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yamhutuna biha aslihatahum. yuqalu lahu dhatu anwat kami bersama Nabi dalam perjalanan ke medan tempur Hunain pada saat itu kata Abu Waqid al-Laythi kami beriang dan kawan-kawannya Abu Waqid dan kawan-kawannya baru saja masuk Islam dan masih dekat masanya dengan kekufuran dari masa kesyirikan kami baru masuk Islam dahulu kata Abu Waqid orang-orang musyrikin punya sebuah adat sebuah ritual yaitu adanya sebuah pohon yang mereka keramatkan di mana mereka suka berdiam diri di bawah pohon tersebut untuk mendapatkan barokah atau juga menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut dengan keyakinan akan mendapatkan pertolongan. Dengan keyakinan saat bertempur, saat berperang akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dan terhindar dari senjata lawan. Kemudian Abu Waqid Al-Laythi sahabat yang mulia ini bercerita melanjutkan Famararna bisidratin Kemudian kami melewati sebuah pohon sidr pohon sidra seperti yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Maka kami mengatakan, Ya Rasulullah, Ij'al lana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat. Tunjuk bagi kami sebuah pohon yang diberi nama dhatu anwat seperti milik mereka dahulu, budaya mereka. Karena ini orang-orang yang baru masa keislamannya. Belum banyak belajar bahwa ternyata yang seperti itu dilarang. Berbeda dengan sahabat yang senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. <clears throat> Maka Rasulullah mendengar permohonan ini tidak dibiarkan. Tidak kemudian Nabi mengatakan nanti selepas peperangan saya akan ajarkan kepada mereka. Di saat itu pula Rasulullah mengatakan Allahu Akbar dimulai dengan takbir mensucikan Allah dan mengagungkan Allah kemudian beliau mengatakan inna sunan qultum walladhi nafsi biyadi <clears throat> kama qalat banu Israel di Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. latattabi'unna sunana man kana qablakum maka Nabi mengingkari permohonan mereka dengan pengingkaran yang cukup keras dengan kalimat takdir kemudian menyatakan demi Allah yang kalian ucapkan ini keyakinan yang kalian sampaikan tadi adalah sebuah akidah <clears throat> sebuah ideologi seperti persis permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, karena masa keislaman mereka masih dekat dengan masa kekafirannya, masih terngiang-ngiang, teringat-ingat budaya lama. Maka Rasulullah mengatakan, ucapan kalian ini sama seperti ucapan kaum Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sebuah Tuhan sesembahan seperti mereka memiliki juga kaum muslimin yang saya muliakan kurang berapa menit lagi Thank you. diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abu Bashir Al-Ansari. Kalau tadi hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, yang kedua ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala annahu kana ma'a Rasulillah fi ba'd aswarihi. Dahulu beliau Abu Bashir Al-Ansari pernah safar bepergian bersama Rasul dan para sahabatnya. Fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa quti'at. Pada saat rombongan tersebut itu juga rombongan menuju medan tempur sedang beristirahat di sebuah lembah di malam hari Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat. Apa itu? Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar. Agar tidak lagi tersisa jimat yang digantungkan di leher onta baik yang terbuat dari al-watar watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang, yang sudah tidak dipakai lagi. Quraisy atau Arab dahulu punya sebuah ritual dan keyakinan. Tali busur panah, semisal itu juga terompa kuda, yang sudah usang tidak dibuang, tetapi diyakini mengandung kekuatan sebagai jimat yang digaluk, dikalungkan di leher onta atau hewan lainnya agar onta tersebut tidak terkena sihir atau jatuh sakit. Begitu juga dahulu punya kebiasaan digantungkan di rumah-rumah mereka agar tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh makhluk halus atau roh-roh jahat. Maka melihat kondisi ini Rasulullah mengingatkan agar tidak lagi tersisa perbuatan itu, tidak dibiarkan lagi kecuali semuanya dihilangkan. Rasulullah tidak kemudian mengasimilasi, menggabungkan ritual mereka demi dakwah ya. atau alasan-alasan lainnya untuk kemudian boleh misalkan asal mengucapkan bismillah. Boleh misalkan kalian menggantungkan pedang di pohon tersebut asal kalian sambil membaca Al-Qur'an. Tidak demikian. Tetapi semua itu dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka penting diyakini oleh setiap muslim <clears throat> bahwa Islam adalah agama wahyu. Islam bukan agama kultur. Semua kultur, semua budaya wajib untuk tunduk kepada Al-Quran dan tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar di negeri kita misalkan ada beberapa budaya di salah satu daerah ada seekor sapi kalau di bulan surah, di bulan Muharram diarak, dikelilingkan di kota dengan keyakinan sapi atau kerbau tadi mengandung barokah setiap tahunnya. Begitu juga di daerah lain ada budaya-budaya, misalkan seorang wanita yang hamil pada bulan ke-7 atau ke-8 diadakan acara selamatan yang sebenarnya ini bukan bagian dari Islam bukan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga budaya-budaya lainnya. Apalagi budaya itu mengandung pertentangan dengan akidah, pertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang menekankan kepada umat bahwa Islam didirikan di atas dua pondasi utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan harus dikembalikan kepadanya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu wa ma nahakum Segala perintah yang datang dari Nabi, ambillah, jadikan sebagai aturan dan segala yang dilarang tinggalkan. Demikian kaum muslimin yang saya muliakan yang bisa saya sampaikan pada kajian pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. <clears throat> wa akhirul kalam. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pengajian dan kajian kita